Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhum usul fikih wa Qawaidih. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih kata beliau wal aslu fil qaidi wal aslu fi fil qaidi ihtirazun wa yaqil li ghairihi ka kashfi ta'lili juhil kata beliau Wal aslu fil qaidi khirazun wa yaqil li ghairihi ka kashfi ta'lil juhil. Artinya apa? Hukum asalnya suatu ikatan di dalam dalil itu ihtiraz untuk berhati-hati. Dan sedikit sekali untuk yang lainnya. Seperti untuk menyingkap atau membongkar atau untuk menunjukkan sebab atau ta'lil yang tidak diketahui. Contohnya, Wa ma khalaqtul jinna wal insa dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali apa? Illa liya'budun. Nah, liya'budun itu berarti sebabnya. Sebabnya kenapa Allah telah ciptakan jin dan manusia? Untuk beribadah. Paham ya? Untuk beribadah. Nah, kita lihat penjelasannya tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qawluhu wal aslu fil qaidi ihtirazun hukum asal suatu ikatan di dalam dalil atau semisalnya ihtiraz untuk berhati-hati yakni anna syai'a idza jaa muqayyadan fal aslu fihi al-ihtiraz. Bahwasanya kalau ada sesuatu datang dalam keadaan ada ikatan di situ, sesuatu tersebut diikat. Nah, barakallahu fikum. Maka apa kata beliau fal aslu fihi ihtiraz? Maka hukum asalnya ihtiraz untuk berhati-hati. Maksudnya berhati-hati dalam melakukan contohnya fatahriru raqabah. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Budak yang mana? Budak kan umum kan? Ada budak yang mukminah, ada budak yang kafirah. Ternyata disebutkan fatahriru rokobatin mukminah. Nah, mukminah itu namanya ikatan, qayyid. Agar orang berhati-hati nggak sembarang budak yang dia merdekakan. Seperti itu. Kita lihat lagi. Li'anna hadha huwa al-fa'idah min wujudil qaid an yakuna mukhrijan lima lam yatahaqqaq fihi hadzal qaid. Dikarenakan inilah faedah, fungsi dan tujuan adanya qaid, adanya suatu ikatan. Agar ayyakuna mukhrijan, perhatikan ya, agar bisa mengeluarkan lima lam yatahaqqaq sesuatu yang tidak terwujudkan di dalamnya hadal qaid ikatan ini. Paham belum? Fungsinya itu. Jadi fungsinya adanya semacam qaid ikatan itu agar apa? Agar terhindar dari suatu perkara yang eh, kalau diwujudkan keliru gitu loh ya. Fatahri raqabah. Hendaknya dia memerdekakan budak. Budak ini umum enggak? Umum, budak yang mana itu loh? Budak kafirah cukup enggak? Ternyata bukan. Wa tahriru raqabatin mu'minah. Budak yang beriman. Catatannya itu. Qaid namanya. Misalnya dari qaulu ta'ala contoh yang lain adalah perkataan Allah taala walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum. Orang-orang yang mereka menuduh muhsanat, muhsanat itu berarti orang sudah menikah. Muhsan itu dikatakan muhsan karena orang sudah menikah lelaki maupun perempuan. Paham ya? Nah, dan orang-orang yang mereka menuduh menuduh lelaki atau wanita sudah menikah menuduh apa? menuduh berzina maka hendaknya mereka mendatangkan empat saksi kalau enggak mendatangkan bagaimana? fajridum samanina jaldah cambuklah mereka 80 kali cambukan paham ya? 80 kali cambukan fahadal qaid al-muhsanat perhatikan baik-baik ini lafad muhsanat ini Ikatan di sini al-musanat, itu perempuan atau laki-laki sudah menikah. Berarti otomatis kalau e, kalau laki-laki perempuan tersebut belum menikah, itu enggak ada ancaman di sini. Nah, lihat di sini. Nah, itu maksudnya pendapat ya, pendapat walaupun nanti pendapat yang kuat pun kalau menuduh itu ya tanda saksi gitu loh. Kata beliau, yahtari zubihi min ghairil musanat, untuk berhati-hati dan mengeluarkan eh, orang yang dituduh tersebut yang kalau seandainya orang yang khair musanat, orang yang belum menikah lelaki maupun laki-laki maupun wanita. Faman rumiya ghair muhsan, maka barang siapa yang dituduh tersebut ghair muhsan, maksudnya belum menikah, belum berkeluarga, fala hadda al-qadhif, maka penuduhnya tidak dapat hukuman. Lafaznya muhsanat, yang dapat hukuman ini kalau dia menuduh orang yang sudah menikah berzina. Hah? menuduh orang yang apa yang sudah menikah dengan berzina nggak bisa mendatangkan tidak bisa mendatangkan saksi atau bukti maka dicambuk berapa 80 kali Cambukan. Tapi kalau yang dituduh tersebut bukan orang yang berkeluarga dalam artian masih bujangan, maka enggak dapat ancaman tadi itu. Paham ya? Ayo nah, kita lihat, innama yu'azzar li'udwanihi faqat. Kalau Nah, barakallahu fiikum, orang tersebut enggak dapat hukuman kenapa? Dikarenakan yang dituduh tersebut bukan orang muhsan itu loh. Cuman dia yu'azzar dikasih hukuman. Dikasih hukuman hukumannya bukan dirajam, eh, bukan dicambuk, dikasih hukuman dihardik namanya. Dihardik dikarenakan apa? Dikarenakan dikarenakan perbuatan permusuhan dia tadi, perbuatan yang tidak bagus, atau tidak baik. Li'anal hadda bi qaidil ihsan karena hukuman diterapkan dicambuk 80 kali cambukan itu kalau dia menuduh orang sudah menikah berzina, enggak bisa datangkan saksi, baru dia dikasih Hukuman apa tadi cambukannya 80 kali cambukan. Kalau ternyata yang dituduh tersebut masih bujangan, paham ya? Nah, maka berdasarkan pendapat ini dia enggak mendapatkan ancaman atau cambukan dari itu. Contoh yang lain, perhatikan baik-baik. Wa kadzalika qaulu ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Seperti itu pula perkataan Allah Ta'ala fatahriru raqabatin mukminah. Maka hendaknya dia memerdekakan budak yang mukminah. Berarti enggak sembarang budak ya, budak yang mukminah. Berarti kalau budaknya tidak mukminah, nah barakallahu fikum, eh, tidak sah dalam merdekakan budak. Jadi mukminah ini namanya ikatan, namanya koid namanya. Fa inna kalimatan wa inna kalimatan mukminah qaidun lil ihtiraz min ghairil mukminah hadha wal asr. Dikarenakan ungkapan mukminah di situ, lafaz mukminah di situ untuk berhati-hati dan mengeluarkan yang tidak mukminah. Eh? Nah, inilah hukum asalnya. Berarti kalau bebaskan budak yang buat mukminah enggak sah. Harus bebaskan budak yang mukminah, seperti itu. Nah, Dan dari sini wa kadzalika qaulu tabaraka wa ta'ala seperti itu pula perkataan Allah Subhanahu wa taala wa rabaibikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin Rabaib itu jamak dari Rabibah, anak tiri. Paham ya? Dan anak-anak tadi kalian yang berada di rumah-rumah kalian, maksudnya ikut pada suami tadi itu, min nisaikum allati dakhaltum bihin. Yang anak-anak tersebut dari apa? Dari wanita-wanita yang kalian sudah masuk. Maksudnya sudah berjima berhubungan badan. Maksudnya sudah menikahi ibu tiri. Eh, menikahi wanita tadi itu. Jadi kalau seorang laki-laki nikah dengan janda, Paham ya kan janda. Janda bawa anak. Anak itu anak tiri namanya. Anak tiri itu akan menjadi mahram kalau dia sudah menikahi ibu ibu tirinya. Paham ya? Kemudian tidak boleh dia menikahi anak tirinya tadi itu kalau dia sudah berhubungan badan ibu tirinya. Tapi kalau dia baru akad kemudian belum sempat berhubungan badan, cerai gitu, dia boleh nikah sama anak tirinya tadi itu. Paham bedanya? Ayo, jadi syaratnya ikatannya adalah ad-dukhul, yaitu berhubungan badan. Syahidnya di sini kata beliau indana qaidan. Di sini ada dua ikatan. Al-awwal fil rabaib. Pertama berkaitan masalah rabaib itu anak tiri. Wasan yang kedua finisa berkaitan masalah perempuan atau ibu anak tiri tersebut. Al-qaid fil rabaib, ikatan dalam masalah anak tiri di sini allati fi hujurikum, anak tiri yang sudah berada di rumah-rumah kalian. Maksudnya itu ikut sama bapak ini yang menikahi ibunya. Berarti kalau di luar sana bukan mahram itu enggak benar. Yang sahih tetap mahram. Kalau sudah apa? Kalau laki-laki ini sudah menikahi ibunya, sudah duhul, sudah berhubungan badan, maka tetap mahramnya enggak boleh dia menikahi anak tirinya. Jadi ada dua pilihan ketika dia melihat janda, ada anak perempuannya, dia mau menikah yang mana? Kalau dia menikahi anak tirinya, anak perempuan tadinya bawa janda tadi itu, berarti nanti jandanya sebagai apa ibu mertua. Belum. Tapi kalau dia menikahi jandanya, anak tadinya anak tiri namanya. Belum. Paham salah ya? Ya Ambil dikit lagi. Kata beliau, wal qaid bin nisa adapun ikatan mengenai wanita atau perempuan atau ibu dari anak-anak tadi itu, Allah tidak khaltu bihin ini. Yaitu para wanita yang kalian sudah duhul dengan mereka, maksudnya sudah berhubungan badan. Wal aslu fil qaid al-ihtiras. Hukum asalnya ikatan tersebut adalah ihtiras untuk apa? Berhati-hati. Agar nanti keliru kalau dia sudah berhubungan badan dengan ibunya, enggak boleh dia nikahi anak tirinya. Tapi kalau dia belum berhubungan badan dengan ibu ibunya tadi itu, boleh dia langsung menceraikan kemudian ngambil nikahi anak anak tadi itu, boleh. Sebelum berhubungan badan dengan ibunya. Kata beliau, Wa ala hadza faqulu allati dakhaltum bihin. Maka berdasarkan penjelasan ini, perkataan Allah taala yaitu para wanita yang kalian sudah dukhul dengan mereka, ihtirazun untuk berhati-hati. Mimman lam yadkhul biha. Untuk hati-hati dari wanita yang dia belum berhubungan badan dengannya. Bidalil qul ta'ala dengan dalil yang lain perkataan Allah taala, fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Kalau kalian belum dukhul, belum berhubungan badan dengan wanita-wanita tadi ibu-ibu tadi itu, maka nggak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak-anaknya. Pahami ya? Boleh menikahi anak-anaknya kalau dia belum dukul dengan ibunya. Kalau dia sudah dukul dengan ibunya, anak-anak tadi mahram. Namanya anak tiri nggak boleh dinikahi. Paham? Seperti itu. Kita lihat di sini. Fasarraha bil mafhum maka di sini terang-terangan dengan dengan mafhum dengan sesuatu yang dipahami. Wa ala hadza falau anna insanan tazawwaja imra'atan maka berdasarkan penjelasan ini kalau seandainya ada orang menikahi seorang wanita, perhatikan, ada seorang menikahi wanita, wa baqiyat indahu khamsa ayyam, kemudian setelah menikah tersebut, nah barakallahu fikum dia tinggal 5 hari. tinggal 5 hari bersama wanita tadi yang dia nikahi. Tapi lakin la nam lakinnahu lam yujami'ha, tapi dia belum berhubungan badan. 5 hari itu belum berhubungan badan dia. Summa talakah kemudian dia menceraikannya. Anti talak, ceraikan sudah. Cerai. Paham ya? Nam cerai, perceraian yang bisa dikatakan total lah semuanya misalkan. Wa kana laha bi'anatun min ghairihi. Dalam keadaan ibu yang dia nikahi tadi itu punya anak-anak perempuan dari suami yang dulu. Falahu an yatazawwad wahidatan wahidatan minhunna, maka boleh lelaki ini menikahi salah satu anak-anak perempuan tadi itu karena belum dukul dan ibunya. Seperti itu. Liqauli ta'ala dikatakan perkataan Allah Ta'ala fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kalau kalian belum dukul dengan ibu-ibu tadi itu, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi nah salah satu anak perempuan yang dibawa ibu tadi itu. Wa kadzalika law tazawwajat bi akhar. Law tazawwajat bi akhar wa atat minhu bibint. Seperti itu pula kalau seandainya tazawwajat ya Wa kadzalika kalau tazawwajat bi akhar, kalau seandainya dia menikah dengan laki-laki lain. Wa atat minhu bibins. Kemudian dia eh, setelah menikah tersebut dapat anak perempuan. al-awwal maka suami yang pertama an yatazawwaj hadil bins. Naam ya? Boleh dia menikahi anak perempuan ini, li'annahu lam yadkhul bi ummiha karena dia belum masuk, belum belum berhubungan dengan ibunya. Gini maksudnya seorang seorang wanita dia menikah dengan laki-laki kemudian cerai belum belum punya anak perempuan ini akhirnya dia nikah dengan laki-laki lain punya anak perempuan punya anak perempuan nah anak perempuan ini boleh nggak dinikahi oleh mantan suami mansua anak perempuan yang bukan dari mansua ya anak perempuan dari laki-laki lain boleh nggak nikah sama mansua boleh karena bukan anak kandungnya. Ya enggak? Nah, boleh. Kecuali kalau anak kandungnya. Paham ya? Paham belum? Baru enggak boleh. Paham enggak itu? Paham enggak antum? Eh, Pak. Kenapa boleh? Karena bukan anak yang bukan anaknya Mansua kan? Mansua itu mantan suami, eh, anak orang lain gitu loh istilahnya itu enggak masalah. Itu yang beliau maksud di sini. Faedah, faedahnya istirahatul watak alil um hikmatuhu zahirah. Disyaratkan harus berhubungan badan dan ibunya, itu tujuannya sangat nampak. Li'annahu la li'annahu la tastakrar zawjiyyah istiqraran taman illa bil watak. Dikarenakan pasangan ikatan pas ikatan atau pasangan pasutri, pasangan suami istri itu tidak akan langgeng terus-menerus sempurna kecuali dengan adanya hubungan tadi itu. Walihada ishtaratal ulama rahimahullah al-ihsan fizzina. Oleh karena ini para ulama mensyaratkan al-ihsan fizzina. maksudnya orang yang sudah menikah kemudian berzina an yakuna al-muhsan qad jama'a zaujatah. Orang sudah menikah tersebut syaratnya harus sudah berhubungan badan dengan istrinya. Baru nanti ada hukuman rajam kalau seandainya berzina. Wa annahu lahu 'aqada 'ala imra'atin wa khala biha. Kalau seandainya dia hanya akad nikah dengan seorang wanita, kemudian dia menyendiri dengannya wabasharaha syarah hanya sekedar bermain-main maksudnya bermain-main ini bukan berhubungan badan bi jima' tanpa berhubungan badan lam yakun muhsanan maka dia tidak dikatakan muhsanan muhsanan itu sudah berkeluarga nikah berhubungan badan dikatakan muhsan falau zana ba'da dalik lam yurjam kalau dia berzina enggak dirajam kalau dia belum berhubungan badan hukumannya bagaimana berarti ya seperti kemarin masih dihukumi bujang gitu loh paham ya hukumannya cambuk 100 kali diasingkan selama setahun Li'anna al-istiqrar tam baina zawjain innama yakunu bil jima' dikarenakan keberlangsungan sempurna ikatan suami istri itu. Naam. Itu terjadi dengan apa? Dengan jima berhubungan badan. Baqiya 'indana al-qaid al Sekarang masih ada ikatan yang lain. Sekarang masih ada ikatan yang ikatan yang lain. Naam. Apa ikatan yang lain? Allati fi hujurikum yaitu anak-anak tiri yang ikut atau yang ada di rumah-rumah kalian. Fahal hadza ihtirazun? Apakah itu berhati-hati? Nakul kita katakan na'miyah. Al aslu anhu ihtiraz. Hukum asalnya ikatan seperti ini ihtiraz untuk berhati-hati. hadza dzahaba ba'dul ulama ila anna ar-rabibah la tahrum illa. Perhatikan ini. Oleh karena ini para ulama sebagian ulama berpendapat bahwasanya rabibah anak tiri tidak na barakallahu fikum tidak haram untuk dinikahi maksudnya illa idza kanat fi hujri zauji ummiha kecuali kalau dia nah berada di rumah suami ibunya ini pendapatnya lemah tapi ya wa illa fala tahrum kalau enggak demikian berarti enggak enggak enggak haram berarti kalau seandainya dia pergi pisah sana enggak sama ibunya boleh dinikahi tapi pendapat yang kuat tidak walaupun dia enggak satu rumah kalau dia ini laki-laki sudah menikahi ibunya statusnya anak tidak itu tetap mahram Gak boleh dinikahi. Kalau udah dukhul. Paham maksudnya ya? Kalau udah dukhul. Nah, seperti itu. Sedikit lagi ya. Walakin sahih anna hadzal qaid ghairu mu'tabar, tapi yang sahih ikatan ini enggak enggak dianggap. Berarti benar kan? Enggak dianggap. Wala mafhum lahu, jadi tidak ada mafhum di situ. Kama saya tibayanuhu insyaallah taala. Jadi kesimpulannya, intinya kalau semata-mata dia nikahi ibunya tadi itu dan sudah dukhul, sudah berhubungan badan, anak tiri ini bukan apa? Anak tiri ini tetap mahramnya. Mahram bagi bapak tadi itu. Dan tidak boleh bapak tadi menikahi anak tiri ini. Amlum walaupun dia tinggal sama bapak tadi atau tinggal di luar sana. Faham maksudnya? Ya na barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.